Terlebih barakallahu fikum di era di masa kita dihadapkan dengan berbagai macam jenis fitnah, cobaan dan ujian yang Allah bihi alim jika seorang tidak membentengi dan pandai-pandai membuat sebuah perisai untuk mencegah untuk membentengi diri dari berbagai macam syubhat tadi ya berujung kepada para fikum sosok seorang yang Penampilan agamis tetapi wallahu alam tentang keselamatan dia di akhirat. <clears throat> Akhwati saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Di antara poin yang sudah kita singgung dan telah kita bacakan yaitu perihal tentang khasa isun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Poin yang terakhir yang disebutkan muallif dalam bab ini ialah bahwa beliau itu imamun nabiyyin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pemuka atau imamnya para nabi wa khatibuhum dan sekaligus sebagai khatib mereka wa sahibu syafa'atihim dan pemilik syafaat li hadis Abi atau Ubay bin Ka'ab hal ini berdasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kana yaumal qiyamah." Kalau nanti hari kiamat terjadi, kalau nanti hari kiamat telah terjadi, kuntu imama an-nabiyyin aku nanti yang akan menjadi imamnya para nabi wa khatibuhum dan aku pula yang menjadi khatibnya mereka wa sahibu syafa'atihim dan pemilik syafaat ghaira fakhrin dan hal itu saya katakan bukan dalam hal aku ini menyombongkan. Maka kata Nabi, ghaira fakhrin, aku tidak sombong. Aku tidak apa sombong. <clears throat> di mana para ulama barakallahu fikum di dalam kehidupan kita berinteraksi di tengah-tengah kaum muslimin baik kita berinteraksi itu pada satu komunitas atau kepada keadaan masyarakat yang heterogen dalam kondisi-kondisi tertentu itu boleh jadi bagi seorang itu untuk menampakkan sifat kemuliaan yang ada padanya. Hal itu seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam. Ij'alni khazaina al-ard. Jadikan aku ini sebagai bendaharawan negara. Ini hafizun alim. Aku seorang yang bisa menjaga dan aku punya pengetahuan Namun kalau seorang kemudian dengan menampakkan sifat dirinya tadi membawa kepada kesombongan atau paling tidak membawa kepada riya misalnya atau apa yang diistilahkan dengan pamer popularitas atau ya popularitas sebagai seorang yang biar populer maka yang semacam ini bisa memenggal leher dia sendiri. Artinya apa? Bisa membunuh dia, membahayakan. Fabarakallahu fikum, maka Nabi katakan Gharfakhrin, aku tidak sombong mengatakan aku ini sebagai imam nabiyyin. Sahibu syafa'ah Dan yang berikutnya bahwa di antara poin yang penting dalam Islam pula pokok yang harus kita kenali ummatuhu khairul umami. Umat beliau itu sebaik-baik umat dan juga bukan dalam rangka untuk kesombongan. Jadi sebaik-baik umat itu umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yaitu dianggurkan Imam Muslim rahimahullah. Jadi Nabi suatu ketika berbincang-bincang dengan para sahabat dan mengatakan para fikum eh, aku ingin melihat saudara-saudaraku yang mereka itu hidup setelahku. Para sahabat bertanya, bukankah yang jadi ikhwan kan begitu ya? yang layak dikatakan ikhwan itu ya kami kan begitu ya orang-orang yang hidup di masa Nabi waktu itu ada kata Nabi kalau kalian itu bukan ikhwanuna tapi apa sahabat yaitu sahibuna maka sahabat lebih tinggi kedudukannya kan begitu Adapun ikhwan adalah orang-orang yang hidup setelah wafatnya Nabi. Nah, para sahabat bertanya, bagaimana Anda mengenali mereka, wahai Rasulullah? Anda tidak tahu mereka, kok jadi ikhwan? Ini kelebihan, keutamaan. Seorang itu jika berpegang, berpijak kepada apa? Manhaj, yaitu dalam metode beragama itu kokoh, kuat dan komitmen dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada pemahaman salafun saleh. Kata Nabi, "Antum ghurran muhajjalin yaumil qiyamah." Kalian itu nanti akan ada ciri yang dikatakan ghurran muhajjalin adalah warna putih yang dikatakan nur cahaya min asaril wudu dampak wudu yang asalnya itu pada kuda karenanya Nabi menyebutkan bukankah seandainya kalian itu punya kuda putih lalu membaur di komunitas kuda hitam apakah kalian tidak mengenali kuda yang kamu miliki kan begitu sama umat Muhammad antum tidak membayangkan Bagaimana kalau umat manusia ini sejak Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad SAW dikumpulkan? Tidak terbayang kan begitu ya? Iya. Jangankan seperti itu. Sak Semarang saja pernah terbayangkan itu jika dikumpulkan penduduk penduduk yang ada di Semarang dikumpulkan semua untuk membayangkan bagaimana kan begitu ya. Nah, Kata Nabi, aku mengenali mereka dengan cahaya. Yaitu apa? Min atharil wudhu. Dampak efek daripada wudhu yang mereka lakukan. Karenanya Abu Hurairah dalam riwayat yang dikatakan mudroja yaitu tambahan sisipan dari Abu Hurairah Man aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin memperluas daerah ghurrahnya silahkan melakukan. Makanya beliau kalau berwudu kadang-kadang dalam membasuh tangan itu sampai kepada apa? lengan atasnya. Bahkan di sebagian riwayat sampai di bawah ketiaknya pun beliau basuh. Itu prakteknya Abu Hurairah. Nah. Jadi pada kalau fikum termasuk poin yang menjadi perkara prinsip pula dalam agama kita adalah bahwa umatuhu khairul umam umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik umat. Pijakannya apa? Dasarnya apa? Ialah surat Ali Imran ayat yang ke-110 kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Ali Imran tadi kalian itu khaira ummah, sebaik-baik umat. Siapa ini? Ya kitabnya kepada siapa? Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mentaati ajaran beliau. Kan umat Muhammad itu ada dua yang dikatakan apa? Dakwiyah dan mustajabah, ijabiyah. Mereka yang mengkabulkan, menerima dakwahnya Nabi, ada yang masih pula yang didakwahi, diseru, diajak. Nah. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Imran tadi, kuntum khaira ummat. Kalian itu sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Yang dilahirkan untuk manusia. Fa'amma qauluhu ta'ala adapun kalau seorang mungkin mempertanyakan dengan Qawlu ta'ala firman Allah Azza wa Jal yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-47, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah atas nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sungguh aku muliakan kalian, aku lebihkan kalian atas umat seluruh alam, atas umat seluruh alam. Yakulu asy-syarih fal muradu yang dimaksud dalam ayat bahwa Bani Israel itu pernah Allah Azza wa Jal mengatakan kepada mereka wa anni faddaltukum 'alal 'alamin dan sesungguhnya aku muliakan kalian, aku lebihkan kalian, aku utamakan kalian atas umat seluruh alam yang dimaksud ialah ai fal muradu ala zamanihim mereka itu dimuliakan oleh Allah atas umat seluruh alam yaitu di zamannya, di masanya, di waktunya. Jadi di zaman waktu itu yang paling mulia ialah siapa? Bani Israel. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami ya. Jadi memadukan Jangan sampai nanti kita <clears throat> kalau istilah-istilah orang-orang yang benci, orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, ayat-ayat seperti ini kan dipelajari. Dimasukkanlah syubhat kepada kaum muslimin. Loh, bagaimana sikap Anda dengan ayat ya Bani Israel? Wahai Bani Israel, ukuru ni'mat yallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel itu pernah yang Allah sebutkan bahwa kalian itu dilebihkan oleh Allah di atas umat seluruh alam kan begitu jawabannya apa yang dimaksud adalah di atas seluruh alam ialah di zaman waktu itu di zaman waktu itu di masa waktu itu nah Walaupun barakallahu fikum kita mengenal ayat ini tentunya turun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu ada pada al quran Karim. Hanya penjelasannya bahwa Bani Israel itu diutamakan, dilebihkan atas umat seluruh alam yaitu umat di zaman waktu itu. Kan demikian. Suma qala al-muallif wa afdalu ummatihi kalau tadi global nah. umat secara umum dari mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad yang paling mulia siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip. Itu prinsip bahwa umat Muhammad itu lebih afdal atau umat yang paling baik. Tapi kan tidak bisa mengklaim bermakna dengan begitu kita terus jadi membanggakan diri, menyombongkan diri, memastikan diri tidak. Tapi secara prinsip bahwa umat Muhammad SAW lebih afdal ketimbang umat-umat sebelumnya. Yang kedua, wa afdalu ummatihi lebih khusus lagi. Dan yang paling afdal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai barakallahu fikum orang mungkin bertanya-tanya, ada apa sih Abu Bakar itu? Apa yang dilakukan? Kan begitu ya. Kalau bersedekah itu seberapa kan begitu ya. Jangan sampai atau ilmu seberapa, kemampuannya seberapa, ibadahnya seperti apa, yang akhirnya muncul dalam hati seorang ingin menandingi. Kan demikian menandingi dalam ibadahnya, menandingi dalam keilmuannya, menandingi dalam dalam dalam segala hal. Wallah demi Allah tidak mungkin seorang bisa akan menandingi apa yang telah dilakukan para sahabat. Lau anna ahadakum anfaqam dhahaban mithla Uhud ma balagha muddah wala nasifah Kata Nabi setelah menyebutkan la tasubbu ashabi. Kalian jangan mencela, kalian jangan mengkritisi. Kalian jangan apa ya istilahnya itu membici. Oh, sahabat itu ada ya nilai lebihnya ada juga nilai kurangnya. Itu berarti apa? Sudah mengkritisi. Kamu jangan mengkritisi sahabatku. Kamu jangan membici dengan pembician yang jelek, yang miring yang ganjil kepada sahabatku. Kata Nabi, kalau saja di antara kalian itu ada yang menginfakkan emas yang dikatakan beratnya seberat Uhud itu belum menyamai belum menyamai atas apa yang mereka infakkan dalam jumlah satu genggaman yaitu satu takupan tangan begini almut dikatakan wala nasifah atau satu genggaman atau satu genggaman. Kenapa? Demikian sesungguhnya sesuatu yang bukan dikatakan, loh memang kita ini dalam beragama itu ada dogma apa, ada doktrin apa tidak, itu namanya keyakinan. Karenanya namanya prinsip Namanya prinsip itu barakalafikum kaitannya dengan keimanan. Summa Umar Al-Faruq. Kemudian yang kedua adalah Umar Al-Faruq. Summa Utsman. Zunurain. Kemudian Uthman pemilik dua cahaya disebut dengan Dunurain, dua pemilik cahaya karena dipersunting yaitu dijadikan oleh Nabi menjadi suami putri beliau dua-duanya yaitu anak kandung Nabi SAW yang awalnya meninggal lalu di peristri kepada anak yang lainnya maka dikatakan du nurain pemilik dua cahaya Summa Ali al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in itu urutannya lima rawa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal. Terus argumennya apa? Dasarnya apa? Sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kala kunna nakul, kami pernah berpendapat kami pernah berkata kami pernah melontarkan suatu pendapat wannabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun jadi kami pernah mengucapkan sesuatu mengutarakan sesuatu kami punya statement apa itu statement yang kami katakan dalam kondisi waktu itu Nabi masih hidup statementnya adalah ucapannya adalah perkataan kami adalah afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin. Yang paling afdal, yang paling mulia umat ini yaitu umat Muhammad setelah nabinya yaitu tentunya setelah Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu kami katakan. Suma Utsman, kemudian Utsman, summa Ali, kemudian Ali. Fayablughu dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Dan statement kami itu, ucapan kami tadi sampai kepada Nabi dan beliau tidak mengingkarinya. Berarti apa? Takrir. Beliau ada nilai persetujuan. Jangan sampai nanti kita mengatakan, lo bisa saja Nabi diam. Bisa saja Nabi tidak menjawab. Bisa saja Nabi waktu itu tidak mendengarkan. Abdullah bin Umar mengatakan sampai berita ini kepada Nabi. Seandainya salah, pasti beliau akan apa? Berkomentar, akan mengoreksi, meluruskan. Karena apa? Hajun Nabi. Salah satu sifat daripada Nabi kita Muhammad SAW adalah tidak pernah mengakhir-akhirkan sesuatu jika membutuhkan kepada penjelasan atau koreksi dari waktunya. Beliau orang yang sangat perhatian. Begitu. Nah kalau ada pihak-pihak yang sakit hati, pihak-pihak yang iri, pihak-pihak yang dengki, eh, itu kan mungkin saja. Karena yang bicara misalnya fulan-fulan. Itu kan versinya sahabat-sahabat yang memang mereka bersekongkol untuk menyepakati seperti itu. Tapi barakallahu fikum sikap seorang muslim tidak boleh demikian. Hadis ini barakallahu fikum dikatakan dalam catatan kaki ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al Albani rahimahullahu taala. <clears throat> Kemudian hadis yang berikutnya sahat riwayatu an Ali radhiyallahu an. Telah sahih sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu anhu annahu qal khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Berhenti di situ Ali. Walau syi'tu lasammaitu salisa. Kalau kalian menghendaki aku menyebut siapa yang ketiga, maka saya pun akan menyebutkannya siapa dia. Nah. Wa ruwiya atau rawa Abu Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW maqal ma tala'at asy-syamsu wala gharabat ba'da nabiyyin wal mursalin ala afdali min Abi Bakrin. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau yaitu Nabi bersabda ma tala'at asy wala gharabat tidaklah matahari itu terbit dan tidak pula tenggelam ba'dan nabiyyin wal mursalin ala afdali min Abi Bakrin pada orang yang lebih mulia setelah nabi dan para rasul ketimbang Abu Bakar As-Siddiq atau kecuali pada Abu Bakar As-Siddiq Hadis ini pada kalafikum dikatakan oleh e, pemberi catatan kaki dalam footnote-nya yaitu dengan sanad yang lemah dengan sanad yang lemah dikeluarkan oleh Imam Ahmad pada Fadha'il As-Sahabah. Hadis yang berikutnya summa ba'dahu Umar. Atau sebelumnya setelah menyebutkan beberapa hadis yang menerangkan tentang bahwa sebaik-baik umat adalah umat Muhammad dan sebaik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, berikut rinciannya. Wahua siapa itu? Abu Bakar. Wahua Abu Bakar As-Siddiq ahakku khalqillah bil khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wa alihi وسلم Makhluk Allah manusia yang paling berhak dinobatkan menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? li fadlihi wasabiqatihi di antara alasan yang dikatakan muallif rahimahullah karena keutamaan yang ada pada beliau dan juga lebih dahulu beliau masuk Islam ada sisi apa as-sabab wa taqdimin Nabi SAW lahu fi salati wa jami'i as-sahabah radhiyallahu radhiyallahu anhum demikian pula Nabi mengedepankan dalam perihal keimaman ketika sholat itu yang dikedepankan untuk menjadi imam ketika Nabi para kalafikum dalam kondisi ulur atau sakitnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Berarti ada nilai apa? nilai di situ penilaian dari Nabi, pengutamaan dari Nabi. Dan juga barakallahu fikum ketika Nabi menilai mengedepankan ketimbang sahabat-sahabat yang lain menunjukkan ada keutamaan. Jangan sampai nanti kita memunculkan, lo itu kan ya belum tentu kalau Nabi mengedepankan seperti itu terus disimpulkan ada keutamaan yang mengatakan belum tentu itu dari sisi apanya kan begitu. Karena kalau sampai ini muncul berarti kita mengkritisi bisa dari dua pihak. Kita tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga meragukan Abu Bakar kan begitu. Kan demikian ya. Bukankah hal ini juga pernah muncul Dhul Khuwaisirah Dhul Khuwaisra At-Tamimi yang berasal dari Bani Tamim itu pernah memprotes, mengkritisi Nabi dari hal pembagian harta yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman, dibagi oleh Nabi. Dipandang oleh Dhul Khuwaisra ini tidak ada sisi keadilan, kurang adil. Kata Dhul Khuwaisra "Adil ya Muhammad, berlaku adillah." Kalau sampai apa yang dilakukan Nabi kok kemudian dikritisi berarti seorang juga apa? Hmm? Mulai mempertanyakan tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati yang semacam ini bisa barakallahu membuat seorang tergelincir. Naudzubillah merasanya seorang yang tidak ada masalah mulus-mulus saja dalam beragama tetapi naudzubillah dalam perjalanannya seorang tanpa sadar atau dengan kesadarannya dan juga kemudian di akhir hayatnya bahkan perjumpaan dia di hari kiamat sesuatu yang membahayakan jika seorang sudah sampai tingkatan yang semacam itu. Di samping tentang keutamaan, di samping tentang sabab, di samping pula takdimun Nabi. Nabi mengedepankan ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya. Juga yang keempat ijma'u sahabah ala takdimih. Dan juga sahabat pun sepakat bahwa yang dikedepankan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa mubaya'atihi dan juga bayatnya mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walam yakunillah liyajma'ahum ala dhalalatin dan tidak mungkin Allah Azza Wajal yaitu apa? berkehendak berkenan bahwa sahabat tadi bersepakat di atas perkara yang sesat. Kan begitu. Tidak mungkin. Tapi kalau ukuran manusia orang mengatakan ya mungkin saja ada kesalahan pada sahabat itu. Kalau dikatakan istilahnya dari kita sama-sama mungkin yang dikatakan kemungkinan salah itu yang justru kitanya atau mereka kan begitu. Maka yang terbesar kesalahan yang ada ya kita, bukan mereka. Kalau orang mungkin istilahnya melontarkan kemungkinannya ada kesalahan, salah menyepakati. Lah kalau kita hanya sebagai yang mengkritisi, itu justru seandainya kita balik kitalah yang lebih besar kesalahannya. Kenapa? Karena sahabat adalah orang-orang yang dikatakan kulluhum udul. Ya, nanti kalau kita mungkin pada sebagian mempelajari apa yang dikenal di kalangan para ulama ahli hadis yang dikatakan mustalah hadis itu kan ada periwayat-periwayat ada generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Fulan, barakallahu fikum bagaimana pribadinya? Apakah dia orang yang dipercaya, apakah tidak? Bagaimana agamanya, bagaimana kejujurannya, bagaimana ketakwaannya? Itu semua dinilai layak tidak ketika dia meriwayatkan hadis itu untuk diterima riwayatnya atau dia termasuk orang yang kalau meriwayatkan ditolak kan begitu tapi kalau sahabat tidak ada pembicaraan seperti itu sahabat itu semuanya baik. Dikatakan semuanya udul. Dalam sisi keagamaan, mereka orang-orang yang dipercaya. Kemudian yang kedua, summa man ba'dahu. Lalu setelah Abu Bakar adalah orang yang setelahnya itu Umar radhiyallahu an. Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Li fadlihi. Juga berdasarkan karena keutamaan yang ada pada Umar wa ahdi Abi Bakrin ilaih dan juga barakalafikum pesan pesan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menunjuk bahwa setelah aku hendaknya yang melanjutkan sebagai khalifah adalah siapa? Umar. Yang ketiga, summa Utsman radhiyallahu anhum litakdimi ahli syura lahu Adapun yang ketiga Utsman yang berhak menjadi khalifah karena para ulama di masa itu yang dikategorikan masuk dalam kelompok orang-orang yang dikatakan ahli syura, pihak-pihak yang layak ahli dalam bermusyawarah sepakat untuk mengedepankan Utsman setelah siapa? Umar. Summa Ali radhiyallahu anhu kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alai berdasarkan karena keutamaan yang ada pada Ali dan juga kesepakatan para ulama di masanya di zamannya wa haula'i mereka yang empat tadi adalah tergolong kepada al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun mereka adalah para khalifah yang Nabi sifati dengan ar Orang-orang yang mereka itu lurus, yaitu mendapat petunjuk al-mahdiyin. Senantiasa berada di atas kebenaran alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Mereka itu orang-orang yang Nabi pernah mengatakan kepada mereka apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin Kalau kalian itu hidup dan barang siapa yang hidup setelahku nanti akan mendapatkan sekian banyak perbedaan, perpecahan. Maka wajib atas kalian untuk berpegang kuat dengan sunnahku, ajaranku cara agama yang aku ajarkan. Dan Nabi pun berpesan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al mahdiyyin Sunnahnya, ajarannya, cara berpikir dalam beragama ini dan juga mempraktekkan dalam agama ini ialah orang-orang yang menjadi para khulafa yang lurus dan yang mendapat petunjuk. Min ba'di orang-orang yang hidup setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajib peganglah kuat-kuat dengan cara digigit dengan gigi geraham. Itu dikatakan apa? Memegang yang kuat itu dengan Nabi mengibaratkannya gigitlah kuat-kuat dengan gigi apa? Geraham. Semakala وقال sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Khilafah Baraklafikum yang akan terjadi setelahku itu akan berlangsung selama 30 tahun. Khilafah yang akan terjadi setelahku itu akan berlangsung selama 30 tahun. Fakana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu an dan akhir kekhalifahan itu baraklafikum berakhir pada masa khalifah Ali radhiyallahu anhu. نعم Qala Asy-Syarih berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Asy-Syarh Fadailu Sahabah tentang keutamaan sahabat. Dan sering kita sampaikan bahwa berkaitan dengan masalah keutamaan sahabat itu dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang di situ mempelajari perihal-perihal prinsip atau diistilahkan dengan kutubu al-aqidah, kitab-kitab yang membahas masalah aqidah, prinsip-prinsip Islam, manhaj. <clears throat> Seperti barakalafikum usulus usul sunnah dari Imam Ahmad, prinsip-prinsip Islam, yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Fadailu sahabat, keutamaan sahabat, as-sahabi. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah manistama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat adalah orang yang pernah berkumpul, bertemu, berjumpa dengan Nabi dan mengimani dengan apa yang beliau ajarkan dan meninggal di atas keyakinan tersebut. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan walau takhallalat birriddah alal asah. Beliau katakan dalam kitabnya yaitu Musalah Nuzha kata Al-Hafidh walaupun sahabat ini pernah mengalami kemurtadan, jadi seorang sahabat yang berjumpa dengan Nabi, kemudian sempat mengalami kemurtadan, yaitu keluar dari Islam, kemudian kembali lagi dan meninggal di atas keislaman. Atas pendapat yang benar itu juga masih dikategorikan sebagai apa? Sahabat. Nah, seperti ini, para kalafikum kadang-kadang kita mengatakan, loh, kok sahabat walaupun pernah murtad masih dikatakan sahabat? Saya aja nggak pernah murtad, kok masih dibandingkan jika dengan sahabat lebih mulia dengan sahabat ya begini. Inilah yang kadang-kadang sering muncul pada kita, apa? Penilaian dan penilaian yang dikatakan sepihak. Nah, Wa ashabun Nabi SAW afdalu ashabi al-anbiya. Liqaulin Nabi SAW dan sahabat Nabi itu seutama-utama sahabatnya para Nabi. Khairun nas karni. Sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang sezaman denganku yaitu para sahabat. Al hadis rawahul Bukhari wa ghairuh. Wa afdalu sahabah al-muhajirun dan secara umum, secara global, sahabat yang paling mulia ialah para muhajirin. Urutannya secara global, kalau dari kalangan para sahabat, yang paling mulia para sahabat adalah orang-orang muhajirin. Kenapa mereka dikatakan atau menduduki dan posisi mereka adalah yang paling mulia li jam'ihim bainal hijrati wan nusrah karena terkumpul pada mereka dua hal orang-orang muhajirin ini dari kalangan para sahabat semua yang paling afdal ialah orang-orang muhajirin kenapa terkumpul pada mereka dua hal li jam'ihim bainal hijrah karena mereka orang-orang yang pernah ikut hijrah yang kedua, wan nusrah. Karena pembelaan terhadap nabinya dan Islam. Summal ansor. Kemudian secara global setelah muhajirin ialah orang-orang ansor. Kaum ansor. Karenanya barakallahu fikum pada zaman-zaman kita yang mengklaim. Ada pihak-pihak yang mengklaim kami ini pemuda ansor kan gitu ya. Tapi jangan dilawan, kami pemuda muhajirin kan gitu. Karena ujungnya nanti berkelahi. <laughs> iya. Padahal di zaman itu kan muhajirin dengan ansor betapa eratnya dan betapa akrabnya kan begitu ya. Taib. Secara koida orang-orang muhajirin lebih afdal, lalu disusul orang-orang apa ansor, kaum ansor. Wa afdal muhajirin. Mulai dirinci lebih sempit lagi. Kan tadi pun bicaranya umat secara global ya. Lalu umat Muhammad. Umat Muhammad setelah disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tentang khalifah. Disebutkan kembali oleh muallif dalam hal ini umat Muhammad secara global itu ada sahabat. Sahabat secara global dikatakan khairun nasi qarni. Kata Nabi apa? Sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang hidup di zamanku. Yaitu siapa? Para sahabat. Itu rekomendasi dari Nabi. Pujian dari Nabi. Kemudian mereka juga tidak sama kedudukannya. Yang paling afdal secara umum para sahabat adalah apa? Orang-orang kaum apa? Muhajirin. Kemudian kaum Ansar. Dari kalangan kaum muhajirin wa afdal muhajirin al-khulafa al-arba'ata ar rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Kalau pembicaraannya khusus yang paling afdal dari kalangan muhajirin itu siapa yang paling afdal? Afdoluhum al-khulafa ar rashidun yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini orang-orang muhajirin. Lalu kemudian disebutkan oleh Syarih rahimahullah yaitu Syekh Muhammad tentang rinciannya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq huwa yang dikenal oleh kaum muslimin ya umumnya ialah kunyah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama. Maka sesungguhnya Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Uthman ibn Amir ibn Bani Taim min Murrah ibn Ka'ab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang yang bernama Abdullah bin Uthman bin Amir bin Bani Taim min Bani Murrah bin Ka'ab awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min rijal. Kaum laki-laki yang pertama kali mengimani ajaran Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mu'alif mengatakan nerijal? Karena di sana dari kalangan niswa, dari kalangan wanita ada yang mendahului. Siapa itu? Hmm? Khadijah, kan begitu. Makanya mu'alif yaitu syekh dalam ini barakallahu fikum syarih rijal dari kalangan laki-laki yaitu Abu Bakar Siddiq juga di samping orang yang pertama kali mengimani ajaran Nabi beliau juga dikatakan wasahibuhu fil hijrah yang menemani dalam hal hijrahnya Nabi hijrah waktu itu bukan main-main ya tidak seperti kita sekarang hijro pindah kan gitu ya beli tiket pesawat kan gitu ya nggak ada rasa takut apapun hijrah di zaman dahulu taruhannya nyawa nah sahibu atau sahibuhu fi fil hijrah beliau juga sebagai sahabat yang mengiringi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah juga naibuhu fi salah wal pengganti saat pelaksanaan sholat dan haji itu Abu Bakar Siddiq. Yang namanya naib pengganti itu bukan main-main pula di masa itu. Juga barakallahu fikum wa khalifatuhu fi ummatihi. Dan juga sebagai khalifah yang pertama setelah Nabi meninggal untuk umatnya. Aslama ala yadai dan sempat orang-orang itu masuk Islam atas usaha sebab yaitu upaya beliau maka dikatakan aslam ala yadai yaitu kalau dibahasakan orang-orang masuk Islam di atas tangan beliau berarti ada upaya beliau usaha beliau mengislamkan siapa yaitu khamsata minal mubashirin bil jannah lima orang yang menjadi sebab para kalafikum masuk Islamnya mereka di tangannya Abu Bakar Siddiq Nah. Pernah mengislamkan orang? <laughs> Artinya kita berdakwah orang yang tidak kenal agama atau anggaplah agama luar sudah menjadi Islam. Pernah? Iya. Hampir rata-rata kita kan Allah musta'an ya kalau ngajak orang ngaji kemudian yang e, misalnya ngajinya ke sana kemari terus kita aja baik-baik itu kan mungkin banyak melakukan ya. Tapi kalau bisa mendakwai orang terus kemudian masuk Islam. Di zaman-zaman yang waktu itu kalau masuk Islam resiko. Iya. Sekarang kan nggak terlalu beresiko ya. Kebebasan misalnya kan begitu. Silakan Anda mau beragama saja boleh-boleh saja sah-sah saja kan begitu. Dulu beresiko. Nah, Ya meskipun kita sekarang juga dalam mengajak orang ngaji kan juga berisiko ya. ya sebagai misal ya, ini dulu nggak pernah jenggotan, pakaiannya biasa-biasa ini kok sudah mulai begini. Ini siapa yang ngajak ya? Tak datangi aja lah gitu, gitu ya. Kadang-kadang kita beresiko ya dalam keluarga. Nah, di antara yang masuk Islam atas upaya Abu Bakar, lima orang yang mereka itu mubashirin bil jannah, orang-orang yang Nabi kabarkan dan dipastikan masuk surga. Yaitu yang pertama adalah Uthman. Subhanallah. Yang diajak oleh Abu Bakar untuk Aziz adalah Uthman. Yang kedua Zubair. Yang ketiga Talhah. Yang keempat Abdurrahman bin Auf yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat yang Masya Allah. Mereka itu, ya mohon maaf ya. Kadang-kadang kan kita dalam hal ya, dunia kita sekarang misalnya mengaji. Orang-orang yang dulu di dunia hitam ya. Gak kenal alif, gak kenal bak, gak kenal tak kan gitu ya. Lalu diajak ngaji, sholat, kemudian belajar baik subhanallah seiring waktu kemudian terus ibaratnya jadi seorang ustadz yang gitu dia yang mengajak betapa senangnya hati kita kan begitu atau kebalik ya saya dulu yang ngajak dia ya walaupun saya itu nggak jadi ustadz tapi yang saya ngajak yang saya ngajak sampai dia jadi ustadz ya saya ya, ya bukan begitu kan justru kita harusnya senang bangga kan begitu ya? orang yang kita ajak mungkin melebihi ilmunya ketimbang kita senang kita. Jangan kemudian Allah itu yang ajak dulu saya itu kalau bukan karena saya mungkin nggak jadi usaha seperti itu. Jadi ya jangan jangan terus meremehkan saya. Ya bukan demikian. Baik. Maka yang diajak masuk Islam oleh Abu Bakar tadi lima orang yang dikabarkan sebagai penghuni jannah. Yaitu siapa? Hmm, Uthman, Zubair, Hah? Talha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas. Tufiya fi Jumadil Akhirah eh, sana uh, eh, 13 min Hijrah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal pada bulan Jumadil Akhirah. Pada bulan Jumadil Akhirah yaitu pada tahun 13 Hijriyah. Pada tahun 13 Hijriyah an 63 sanah yaitu berusia 63 tahun. Usia beliau meninggalnya pada usia 63 tahun. Wa haula al-khamsatu ma'a Abi Bakrin wa Aliin Ibn Abi Talib wa ibn Haritha hum al-thamaniyah mereka yang lima tadi yaitu Utsman, Zubair, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas bersama Abu Bakar As-Siddiq bersama Ali bin Abi Thalib berarti tujuh bersama Zaid bin Harithah delapan alladzina sabaku annas bil Islam delapan orang tadi orang yang lebih dahulu masuk Islam. Seperti yang kita sampaikan bahwa orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu beresiko. Yang bawah juga beresiko. Yang bawah juga beresiko. Resikonya apa? Dibunuh kan waktu itu. Ya, sekarang hampir-hampir tidak ada Artinya ketika seorang mengajak masuk Islam terus mendapatkan tantangan seperti itu. Hampir-hampir tidak ada. Kecuali mungkin pada satu tempat atau pada kondisi-kondisi tertentu. Nah. Qalahu Ibn Ishaq yakni min al dzukur ba'da risalah. Dikatakan oleh Ibn Ishaq dalam risalahnya itu dari kalangan laki-laki setelah kenabian setelah Nabi diutus sebagai Nabi dari kalangan laki-laki delapan orang tadi yang awal-awal masuk Islam. Bisa diulang Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Haritha, ketambahan lima tadi, kan begitu ya? Uthman ada siapa? Subair, ada Talha, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqas. Itu delapan orang yang dikatakan pertama kali atau orang-orang yang tergolong dari kalangan laki-laki yang awal-awal masuk Islam setelah masa kenabian. Kemudian yang kedua, Umar. huwa Abu Hafsin Al-Faruq, Umar bin Khattab, min Bani Adi bin Ka'ab, Ibn Lu'ay. Aslama fi sana as-sadisah min al bitah ba'da nahwa arba'ina rajulan wa ahda asyaratam ra'atan. Adapun Umar yang digelari dengan Al-Faruq dengan kunyah Abu Hafsin ialah Umar bin Khattab dari Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau masuk Islam itu di masa setelah Nabi diutus tahun ke-6. Tahun ke-6 masa kenabian. Di waktu itu sudah ada 40 laki-laki dan ada di situ 11 wanita yang telah masuk Islam. Mohon maaf. Orang kadang mengkritisi Allah Umar masuk Islamnya terlambat. ya Karena pernah ya. Saya pernah berjumpa ada seorang ketika bercerita masalah Abu Sufyan. Tahu Abu Sufyan? Siapa Abu Sufyan? Hmm? Orang tuanya Muawiyah kan begitu ya. Lebih duluan mana masuk Islamnya? Hah? Muawiyah kan begitu. Nah, tatkala bercerita bercerita begitu, Ustaz, kami itu meragukan loh tentang Abu Sufyan dan juga Muawiyahnya kan begitu. Loh, bapaknya kan orang yang terlambat, akhir-akhir yang tertarik dengan Islam. Ya subhanallah. Lebih terlambat. Oh, dia sudah masuk Anda belum lahir. Kakak Anda juga belum ada kan begitu ya. Kok bisa-bisanya? Iya. Ini namanya orang tidak memperhatikan masalah prinsip dalam Islam. Apa prinsip kita? Bahwa para sahabat semuanya adalah orang-orang yang udul. Orang-orang yang terekomendasi. Dan tidak boleh kita mengkritisi. Menilai dengan penilaian satu titik saja. Ada kekurangan. Jangan sampai. Itu ketergelinciran. Kadang orang mungkin, tapi dia sholatnya bagus hajinya masya Allah orangnya dermawan. Hanya dia itu kalau ngomong kritik sahabat itu saja kekurangannya. Ya bukan itu saja, iya. Jangan itu toktil kan begitu ya. Mohon maaf dia itu kalau ngomong masya Allah ngajak orang Islam, cuma dia itu satu satu kekurangannya kritiki sahabat. Itu aja kekurangan dia. Itu bukan kekurangan namanya, kebobrokan, iya. Baik, Andan. Iya. Baik. Fabarakallahu fikum, kita selesaikan poin yang ada pada eh, Umar ini. Jadi masa masuk Islam itu sudah ada 40 orang laki-laki yang masuk Islam dan 11 wanita. <clears throat> Fafarihal muslimun bihi wa al Islam di Makkah ba'dah. Kaum muslimin bangga senang dengan masuknya Islam Umar dan nampak Islam di kota Makkah. Nampak dengan masuk Islamnya Umar dengan masuk Islamnya Umar. Istakhlafahu Abu Bakar alal ummah faqama bi'a'ba'i al-khilafah khairul qiyam ila an qutila syahidan fi dhil hijjah eh, sana 23 min hijrah an 63 sana. Setelah itu beliau dinobatkan oleh Abu Bakar untuk melanjutkan kepada khalifahan terhadap umat ini dan beliau menyandang yaitu para barakalafikum menyandang tentang beban berat kekhalifahan setelah masa eh, Abu Bakar meninggal dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya dan beliau terbunuh qutila syahidan Umar termasuk sahabat yang terbunuh <coughs> dan syahid pada tahun atau pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah yaitu keterpautan 10 tahun setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq dan beliau hidup selama 63 tahun hampir sama usianya dengan Abu Bakar Siddiq itu uh, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab dan ada pun Utsman Ali dan juga sahabat-sahabat yang insya Allah mungkin akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Idnahi azza Fabarakallahu fikum. Demikianlah ayol ikhwah. Kalau nanti prinsip-prinsip seperti ini mungkin kalau kita sampaikan, kita ajarkan, itu seolah-olah tidak ada ruhnya, tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Tapi kalau kemudian kita mungkin membaca kitab-kitab para ulama seperti Syekh Rabi maupun yang lainnya akan kita jumpai pelaku-pelaku dakwah hari ini yang dibangga-banggakan yang dieluk-elukkan oleh kalangan hisbiyun salah satu celaan yang barakallahu fikum para ulama itu mengkritisnya karena mereka mencela sahabat prinsip yaitu tatkala mereka berkomentar masalah sahabat ini penting dan ini bukan perkara yang ringan karena ini agama kita agama kita yang dengannya kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Eh, kita cukupkan wasallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam akhiru da'wa an akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.